Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. نشكره subhanahu wa ta'ala كده من Kita mensyukurinya dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi wahda Bahwa segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena upaya dan usaha kita. La hawla wa la quwwata illa billah bukan karena daya upaya siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Walhamdulillah ala minnatihi. Segala puji bagi Allah atas pemberiannya. Maka kita dengan kenikmatan Islam menjadi bersaudara. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan Islam kalian menjadi bersaudara. Kalian menjadi bersatu di atas satu agama, di atas satu prinsip la ilaha illallah, di atas satu akidah. Akidah keimanan kepada Allah, akidah keimanan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam, akidah keimanan pada Quran, akidah keimanan kepada malaikat-malaikatnya, dan hari akhir dan juga beriman kepada takdir. Itulah yang menyatukan kita kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mu'atasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraku. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Selama kita berpegang dengan agama ini, selama kita istiqamah di atas kitab wa sunnah, selama kita berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan persatukan kita, Allah akan satukan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi ya wailak, celaka kita. Kalau kita bergeser ke jalan yang lain, kalau kita melepas tali Allah, dan kemudian kita tersesat menyimpang, maka terjadilah perpecahan, pertikaian, perselisihan dan terjadilah berbagai macam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Yang namanya kebersamaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perpecahan adalah adab. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah kita berpecah kecuali karena dosa. Tidaklah kita berpecah kecuali karena penyimpangan. Tidaklah kita berpecah kecuali karena ada perkara-perkara yang kita selisihi. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyesali perbuatan yang kemarin, dengan meluruskan apa yang salah dan dengan menjelaskan bahwa itu tidak benar dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya kembali di masa mendatang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Perpecahan akan semakin dahsyat jika seseorang bersikeras dengan kesalahannya, perpecahan akan semakin dahsyat. Ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahannya atau tidak mau berkata, "Iya, saya keliru, saya salah, saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala." Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu billahi lillah bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa an sabili dan jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kita berusaha untuk berjalan di atas jalan yang lurus di atas jalan Allah sesuai dengan perintah Allah wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u kata Allah inilah jalanku yang lurus ikutilah dia Jalan Allah yang sudah Allah jelaskan dalam Quran. Jalan Allah yang sudah dijelaskan oleh Rasulnya dalam sunnah-sunnah. Itulah suratul mustaqim. Maka berupayalah untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang sudah lebih mementingkan hawa nafsunya, kalau seseorang sudah lebih mementingkan emosi dirinya dan kemarahannya, maka niscaya yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan. Yang akan terjadi adalah pertikaian dan permusuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan hendaklah kalian tolong menolong bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan dukung mendukung, jangan bantu membantu di dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'awanu 'alal ism wal 'udwan. Ism dosa, udwan adalah permusuhan. Maka hendaklah kita redam permusuhan. Hendaklah kita berarah atau mengarah kepada persatuan yaitu sama-sama kembali kepada qala Allah wa qala Rasul bila mukabarah dengan tanpa kesombongan bila mukabarah dengan tanpa keangkuhan Hendaklah kita berupaya untuk menjalin ukhuwah dan mempersatukan ummah dengan qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi kehidupan. Kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah kepada yang lebih baik. Kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah dan untuk mengikuti jalan yang lurus dan berupaya untuk istiqamah di atas jalan tersebut. Namun barakallahu fikum, saya sampaikan perkara yang sangat penting, akuilah bahwa kita ini manusia biasa. Kita ini Bani Adam yang Allah dan Rasulnya salatu wassalam berkata, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Semua anak Adam bisa tergelincir. Semua anak Adam bisa salah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka biasakanlah menjadi orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Wa khairul khatta'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang salah ada yang bertaubat. Tidak mengapa kita dibilang tukang ralat. Tidak mengapa kita dituduh sebagai orang yang sering salah. Kalau kita itu mau berubah, maka itu sudah baik. Yang tidak baik adalah karena gengsi. Takut dikatakan salah takut dikatakan dia memiliki kekurangan ini, kekurangan itu, kemudian dia tutupi kesalahannya dengan polesan-polesan lain yang itu jadi bid'ah muhdathah Itu jadi perkara-perkara yang subuhat tersamar akhirnya. Nasallahu salam al afiyah. Kau muslimin biarkan manusia tahu. kau muslimin biarkan mereka tahu saya salah dan saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka tahu saya keliru, saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn apa susahnya? Apa beratnya? Yang jelek adalah mereka mereka yang memiliki sesuatu dalam hatinya. Fi qulubihim zaig, fi qulubihim kibr, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala min kibr. Tidak akan Masuk surga kata Nabi. Seorang yang di hatinya masih memiliki sebiji darah dari kesombongan.